Di pagi yang mulia ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarh Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad Lelima Imam Qudamah dengan syarat dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala tatkala beliau mengomentari hadis-hadis Nabi yang banyak diselamatkan oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Di antara hadis tersebut, Inna Allah yanzilu ila sama'i dunya wa hadis Inna Allah yura fil qiyamah wa ma asbah hadhihi al ahadith yang seperti ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia Kemudian juga hadis sesungguhnya Allah dilihat pada hari kiamat akan dilihat pada hari kiamat dan yang semisalnya maka beliau menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengimani hadis-hadis tersebut nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaif wa la ma'na kita beriman dengan hadis-hadis tersebut kita membenarkan hadis-hadis tersebut tanpa dengan menanyakan kaifiyah dan tanpa menanyakan makna hakikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah asamiyallahu wa iyyakum, kita sampai pada pembahasan yang terakhir dari perkataan ini yaitu wala makna, la kaif wala makna tanpa menanyakan kaifiyahnya dari sifat tersebut, bagaimana sifat tersebut. Dan juga yang kedua tanpa menanyakan makna hakikat, makna sebenarnya ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-muradu bi hadhihi lafzah ay al-ma'na alladhi yufassiruhu bihi al-mubtadi'ah wa huwa ta'wil. Maksud daripada tanpa menanyakan makna adalah makna yang ditafsirkan oleh ahlul bid'ah yaitu takwil, yaitu mentakwilkan dari makna apa adanya kepada makna lain yang tidak dijelaskan atau tidak terkandung di dalam dalil tersebut. Laisal muradu nafyul makna al-haqiqi, tetapi perkataan Imam Ahmad tidak dimaksudkan menafikan atau menolak makna yang hakiki, makna yang sebenarnya. Fa inna ma'naha ma'ruf kama huwa yaqulu al-Imam Malik karena makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ma'ruf, makna yang sangat dikenal, makna yang sangat jelas. Tatkala Imam Malik ditanya tentang al-istiwa Beliau menjawab Al-istiwa ma'lum Bahwa bersemayam itu diketahui Jelas maknanya Wal kaifu majbul Tetapi pertanyaan bagaimana bersemayamnya Allah Maka itu majbul Tidak diketahui Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah dan Rasulnya tidak mengabarkan Wal imanu bihi wajib Beriman kepada istiwa Allah Bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat. Di dalam tujuh ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makna istiwa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, thumma istawa 'alal As ya. Maka banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wasu'alu anhu ay 'anil kaifiyah bid'ah kata Imam Malik dan bertanya tentang kaifiyah tentang bagaimana sifat tersebut bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang bid'ah yang tidak pernah ditanyakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sehingga menanyakan tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang bid'ah perkara yang tidak pernah dijalani oleh para as-salafus saleh Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum sehingga jelas bahwa maksud daripada wala makna dan tanpa menanyakan makna adalah makna hakiki, makna yang sebenarnya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebenarnya istiwa tersebut? Maka ini yang dinafikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Kenapa dinafikan? Karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak pernah menjelaskan hakikat ya apa yang sebenarnya dari sifat tersebut. Tetapi secara zahir makna yang nampak wajib bagi kita untuk beriman terhadap sifat tersebut. Fama'na qawluhu fama'na qawlihi wa la ma'na ay al-ma'na alladhi yuriduhu ahlu dhalal wa huwa ta'wil. Sehingga maksud daripada ya tanpa menanyakan makna adalah tanpa menanyakan makna yang dimaksudkan oleh ahlul dolal oleh orang-orang yang sesat. Wahwa takwil maksudnya adalah menanyakan takwilnya, menanyakan bagaimana hakikatnya dari sifat tersebut. Mithlu ta'wilil yadi bil qudrah wal maji' bi maji'i amrihi seperti takwilnya tangan ditakwilkan dengan kudroh, ditakwilkan dengan kekuatan. Maji kedatangan Allah Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala datang pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala ya turun di langit dunia. Maji datangnya Allah artinya adalah datangnya perintah Allah. Itu takwilnya ahlul dalal wa ahlu ta'wil. Wanuzulu binuzuli amrihi Turunnya Allah ke langit dunia ditakwilkan dengan maksudnya adalah turunnya perintah Allah Wa ma asbaha dan yang sejenisnya dari semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mereka takwilkan. Wa hadhihi ma'anin ja'u biha hum wa nahnu makna-makna yang seperti ini mereka yang mendatangkan sedangkan kita tidak pernah ya menafsirkan uh, dengan makna-makna tersebut karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan ya hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut walaysat hiya makna mana allati aradaha Allah Subhanahu wa ta'ala Karena makna yang mereka sebutkan bukanlah makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. فهو لا يريد نفي المعنى الذي هو معنى الكلام في اللغة العربية karena Allah Subhanahu wa taala ya atau kembali kepada Imam Ahmad karena Imam Ahmad ya tidak menafikan makna dari makna al-kalam di dalam bahasa Arab, makna perkataan di dalam bahasa Arab. Ketika Allah berkata, Allah berbicara, maka secara bahasa Arab jelas berbicara itu menyampaikan sesuatu dengan bersuara, itu namanya berbicara. Wa inna yuridu al ma'na al-hadis, oh, makna al-muhdath, akan tetapi Imam Ahmad menafikan Imam Ahmad menolak makna yang baru, makna yang diada-adakan oleh mereka. Ya, makna yang tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Li'annahu yaruddu 'ala mubtadi'ah. Karena Imam Ahmad posisinya sedang membantah orang-orang ahlul bid'ah. huwa yaruddu al-ma'na alladhi basaruhu ahdathu. Sehingga Imam Ahmad menafikan Imam Ahmad menafikan makna yang mereka maksudkan dan makna yang mereka ada adakan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya fala yata'allaqu bi hadhihi al-ibarah man yuridu at-talbis. Maka apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad Sesungguhnya ungkapan tersebut la makna wala kaif, la kaif wala makna tanpa menanyakan kaifiyahnya dan tanpa menanyakan maknanya, maka itu tidak berkaitan dengan orang-orang yang ingin talbis, ingin mengacaukan pemahaman. Yaqul innal Imam Ahmad mufawwid. Ya, mereka mengatakan bahwa Imam Ahmad itu mufawwid. Mufawid artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Yakul la makna pada perkataan Imam Ahmad yaitu la makna tidak ada maknanya. Ya, menolak menanyakan maknanya. Wahadihi tariqatul mufawwidhah. Inilah jalannya kelompok sesat yang namanya al-mufawwidhah. Mufawwidhah itu artinya menyerahkan. Ya, mufawwidhah artinya menyerahkan. Wal Imam Ahmad laisa minal mufawwidhah, sedangkan Imam Ahmad bukan dari kelompok yang sesat yang namanya al-mufawwidhah, yaitu yang menyerahkan kepada Allah. Huwa minal mufawwidhah fil kaifiyah. Akan tetapi Imam Ahmad beliau adalah mufawwidhah di dalam kaifiyah. Ya, menyerahkan maknanya pada perkara kaifiyah pada masalah kaifiyah menanyakan bagaimananya maka itu diserahkan kepada Allah bagaimana hakikatnya maka itu diserahkan kepada Allah li'anna kaifiyah yajibu tafwiduha karena kaifiyah itu bahkan wajib untuk diserahkan kepada Allah ya kaifiyah tentang bagaimananya bagaimana hakikatnya dari sifat tersebut itu harus diserahkan kepada Allah apa makna lughawi fahada wadhih la yufawwadu bal yufassaru wa yubayan sedangkan makna secara bahasa maka itu maknanya jelas ya sehingga tidak diserahkan kepada Allah maknanya ya ketika Allah datang pada hari kiamat Allah turun ke langit dunia secara bahasa jelas maknanya dan itu kita imani ya bukan kemudian makna tersebut ya Allah turun Allah datang ya kemudian tangan Allah mata Allah kaki Allah yang disebutkan dalam banyak hadis ya tidak kemudian itu dikosongkan maknanya makna diserahkan pada Allah makna secara bahasa itu kemudian diserahkan pada Allah itu jalannya mufawidhah ya tetapi jalannya Abu sunnah mufawidhah maksudnya adalah bagaimana menyerahkan kaifiyahnya menyerahkan bagaimananya hakikatnya tentang sifat-sifat tersebut maka itu diserahkan kepada Allah tetapi makna secara bahasa kita wajib beriman bahwa Allah turun benar Allah turun kita beriman ya karena Allah mengabari Allah turun maka kita beriman Allah datang maka kita beriman bahwa Allah datang tentang bagaimananya karena Allah tidak mengabarkan maka kita serahkan kepada kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala Bal yufassar wa yubayan Secara bahasa maka ditafsirkan dan juga dijelaskan Makna secara bahasa Bahwa Allah datang ya Bagaimana secara bahasa datang yaitu Sesuatu yang datang Walaupun tidak sama ya Satu benda dengan benda yang lain pun datangnya berbeda Ada yang dengan jalan kaki, ada yang dengan terbang Ada yang dengan ya merayap ya Berbeda-beda Itu antara makhluk Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka sesuai dengan keagungan Allah Sesuai dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya perkataan Ibnu Qudamah taala wala naruddu syai'an minha dan kita tidak menolak dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut sedikit pun. Kita tidak menolak. Wa na'lam anna ma ja'a bihi rasul haq. Dan kita mengetahui bahwa apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. <clears throat> wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak menolak ya kita tidak menolak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak dari apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita perhatikan di sini Hasiah yang pertama la naruddu syai'an minan nusus kama yarudduhu al-mubtadi'ah kita tidak akan menolak nas-nas yang ada sedikit pun sebagaimana para mubtadi'ah, orang-orang ahlul bid'ah itu menolak nas-nas. Li'annaha tukhalifu uqulahum. Karena nas-nas tersebut bertentangan dengan akal-akal mereka, maka mereka menolak nas tersebut. Fayarduna nususa wa yuhakkimuna al-uqul. Mereka menolak nas-nas dan mereka berhukum dengan akal-akal mereka. Itulah jalannya mubtadi'ah. Sedangkan yang kedua dan kita mengetahui bahwa apa yang didatangkan oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah hakun, adalah kebenaran. Ya, apa yang didatangkan oleh Rasulullah adalah kebenaran. Majah bihi Rasul haq laisa fihi khata' wa laisa fihi tadlil talbis. Ini penting ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hadis yang dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran semuanya dan tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Walaysa fihi tadlil, tidak ada di dalam hadis Nabi itu yang menyesatkan. Wala talbis, tidak ada yang meragukan. Ya, tidak ada yang mengacaukan. Wa inna ma huwa haqqun ala haqiqatihi. Akan tetapi Justru yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran, ya sesuai dengan hakikat yang ada, ya sesuai dengan kenyataan. Maka itu adalah kebenaran. Ja'a bihi asdaqul khalqi alaihi salatu wassalam alladhi la yantiqu 'anil hawa. Di mana berita-berita tersebut, hadis-hadis tersebut didatangkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam asdaqul khalqi, manusia yang paling jujur yang tidak berucap dari hawa nafsu Al-Aminul Ma'mun alaihi salatu wassalam Beliau adalah seorang yang amanah Seorang yang dipercaya Faman ja'a bihi hakun ala zahirihi wa ala hakikatihi Maka apa yang dibawa oleh Nabi adalah kebenaran Baik secara zahirnya ya secara luarnya wa ala hakikatihi dan juga hakikatnya adalah kebenaran Tentunya penjelasan ini ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan adalah untuk menutup ya jalan-jalan sesat ya di mana akal akan masuk ke dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala akal akan masuk ke dalam hadis-hadis Rasulullah ya seakan-akan akal tersebut membawa sesuatu yang baru yang tidak pernah didatangkan oleh Rasulullah yang tidak pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala maka sungguh itu adalah kesesatan Ya, karena semua perkara yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah didatangkan semuanya dan tidak ada yang tertinggal satu permasalahan pun kecuali semuanya telah dijelaskan kepada umat ini. Wala naruddu ala Rasulillah dan kita tidak akan menolak apa yang datang dari Rasulullah. Ya, kita tidak akan menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama yaf'alu ahlul dhalal alladziina yarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bukan seperti jalannya orang-orang yang sesat, ahlul dolal, orang-orang yang sesat, di mana mereka menolak Rasulullah SAW. Farasulu yakul yanzilu Rabbuna wahum yakulun yanzilu amruhu. Bagaimana penolakan mereka terhadap Rasulullah? Syekh Salih Fauzan menyebutkan contohnya adalah tak kala Rasulullah SAW mengatakan yanzilu Rabbuna bahwa Tuhan kita turun ya yang yanzilu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia Sedangkan mereka ahlu al-bid'ah, ahlu dhalal mereka mengatakan yang yanzilu amruhu. Ya, yang turun adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayastadrikuna ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, istadraka yastadriku itu artinya dari kata adraka yudriku mengetahui. Yastadrik artinya lebih mengetahui. Maka dengan perkataan tersebut ketika Rasulullah mengatakan Allah turun ke langit dunia, kemudian Ahlul Dhalal mengatakan bahwa yang turun adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini mereka Ahlul ya yastadrikun ala Rasulillah. Ya, bahwa mereka mengatakan bahwa mereka lebih tahu daripada Rasulullah, mereka lebih berilmu daripada Rasulullah ya mereka bisa menafsirkan bisa menjelaskan ya apa yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah itu maksud daripada istidrak dan tentunya ini adalah jalan sesat Rasulullah tidak menambahkan ketika Rasulullah mengatakan yang yanzilu ilah sama itu. dia bahwa Tuhan kita turun ke langit dunia Rasulullah tidak menjelaskan bagaimana turunnya Apa yang turun tidak Tetapi jelas secara bahir, secara bahasa Bahwa yang turun adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan itu disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat mereka yang ahli bahasa, mereka adalah orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab, yang bahasanya masih sangat murni. Mereka pun tidak menanyakan kepada Rasulullah. Bagaimana turunnya Allah? Apa maksudnya turun? Apakah perintahnya? Tidak ada. Mereka beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, disinilah pembeda antara jalannya ya ahlu sunnah wal jamaah dengan jalannya ahlu dolar ya mereka istidrak kepada Rasulullah mereka menuduh bahwa Rasulullah SAW jahil bahwa mereka lah yang mengetahui maksud daripada wahyu yang sampai pada Rasulullah SAW wa yaquluna ma baina rusma bayyana ar-rasulul haqiqah Ya, mereka mengatakan Rasulullah tidak menjelaskan hakikat daripada makna turunnya Allah ya qala yanzilu rabbuna wal waqi' yanzil amruhu ya Allah turun ke langit dunia mereka mengatakan kenyataannya yang turun bukanlah Allah tetapi yang turun adalah perintah perintah Allah itu perkataan sesat mereka Fahada istidrak al Rasul Ya maka yang demikian adalah istidrak kepada Rasulullah Yaitu menyangka bahwa mereka lebih mengetahui daripada Rasulullah Wa kawaja, waja'a rabbuka Demikian juga berita dari Allah Subhanahu wa taala dan datang Rabb kamu wa jaa rabbuka wal malaku sofan safa. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala datang dalam keadaan para malaikat mereka berbaris secara rapi di atas pimpinan di bawah pimpinan malaikat Jibril alaihi salam. Lafaz yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah wajah Rabbuka dan Rabb kalian, Rabb kamu datang pada hari kiamat. Ya ya yaji'u amruhu. Tetapi mereka ahlu dhalal, orang-orang yang sesat mengatakan yang datang adalah perintah Allah, bukan Allah. Fahada istidrak al Quran. Maka ya yang seperti ini adalah istidrak al Quran. Ya prasangka mereka bahwa mereka lebih mengetahui, lebih berilmu daripada Al Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah mengabarkan bahwa Allah datang, ya mereka mengabarkan bukan Allah yang datang, tetapi maka sungguh adalah ya eh, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Istidrakun ala rabbil alamin subhanahu wa taala. Itu adalah istidrak kepada Allah yang menyangka lebih pandai, lebih pintar, lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Perkataan Ibnu Qudamah wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafahu bihi nafsuhu. Dan kita tidak menyifati Allah dengan sifat-sifat yang lebih dari apa yang Allah sifati terhadap dirinya. Kita tidak akan menyifati Allah dengan sifat yang lebih dari apa yang Allah sifati atas dirinya. Artinya tidak boleh kita menyifati Allah dengan sifat yang tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila hadin wala ghaya ya tidak boleh kita dengan had dengan membatasi ya tidak boleh kita membatasi membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala wala ghaya tidak boleh kita ya menentukan akhir ghaya itu akhir menentukan akhir ataupun batasan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, ya tidak ada makhluknya tidak ada selain Allah yang menyerupai Allah sedikit pun. Wa huwa samiul basir dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Larangan kita tidak boleh menyifati Allah dengan sifat yang tidak pernah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Ya. Kadzalika nahnu nattabi' wa la nabtadi'. Perhatikan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jalan kita adalah ittiba dan jalan kita bukan ibtida. Ya, jalan kita adalah mengikuti dan jalan kita bukanlah ibtida, mengadakan perkara yang baru. La nasifullah bi ghairi ma wasafa bihi nafsahu. Kita tidak akan menyifati Allah ya dengan selain dari apa yang Allah sifati terhadap dirinya sendiri li asma wa sifat tauqifiyah karena nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tauqifiyah waqafa yuqifu tauqifiyah itu artinya berhenti bahwa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sifatnya harus berhenti. Berhenti di mana? Berhenti pada apa yang Allah ucapkan dan apa yang Allah apa yang Rasulullah jelaskan. Berhenti di situ. Kalau tidak pernah Allah sebutkan, tidak pernah Rasulullah sebutkan, ya, maka yang demikian kita tidak boleh menyifati Allah Subhanahu wa taala karena asma dan sifat tauqifiyah. Ya, sebagaimana pembahasan ibadah bahwa ibadah adalah tauqifiyah. Ibadah adalah menerima apa adanya, apa yang didatangkan oleh Rasulullah, apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dicontohkan oleh Rasulullah yaitu yang kita amalkan. Di luar dari itu maka tauqifiyah, maka tidak boleh. Ya, itu maksud dari tauqifiyah. Demikian juga pembahasan asma dan asma dan sifat, maka itu adalah perkara tauqifiyah. فنحن لا نسمي ربنا ولا نصفه illa bima jaa bihil kitab was sunnah. Kita tidak akan menyifati Allah, tidak akan memberi nama Allah dengan nama-nama yang mulia kecuali nama-nama tersebut yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wala nuhditsu lahu asma'an min 'indi anfusina. Dan kita tidak akan mengadakan nama-nama yang itu datang dari kita, bukan datang dari Quran dan Sunnah. Wala nuhditsu lahu sifat min 'indi anfusina Demikian juga kita tidak akan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Ya. Hadhihi qa'idatun أن الأسماء هذه قاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية لا يثبت منها أو لا يثبت منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة Inilah kaidah dalam asma dan sifat bahwa kaidahnya adalah tauqifiyah, yaitu wajibnya kita berhenti kepada apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan Sunnah. Dan kita tidak akan menetapkan nama maupun sifat ya kecuali apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Bila haddin wala ghayah tanpa had tanpa batasan haddin wala ghayah tanpa akhir ghayah ya Maksudnya adalah ai annana la nukayyifu sifatillah subhanahu wa ta'ala bahwa kita tidak akan menanyakan kaifiyah, menanyakan bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menanyakan bagaimana itu ingin membatasi sifat Allah tersebut ya fanadkuru hududaha wa ghayatiha wa kaifiyataha sehingga kita menyebutkan batasan-batasan daripada sifat Allah tersebut ya wa ghayatiha kita menyebutkan akhir daripada sifat-sifat tersebut ya wa kaifiyataha dan kita tidak akan menanyakan tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala hadza laysa min ilmina wala min maqdurina kenapa demikian Ya, ketika Allah mengatakan tangan Allah misalnya, ketika Allah mengatakan datang, kemudian tidak boleh bagaimana datangnya, bagaimana tangan Allah, seperti apa tangan Allah, kenapa ini tidak boleh? Jawaban ya secara kaidah karena itu tidak pernah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Tetapi secara akal kenapa tidak boleh menanyakan yang demikian? Ya, karena itu ilmu kita tidak sampai di situ ilmu kita yang terbatas, yang sangat terbatas, itu tidak akan sampai di situ. Dan yang kedua wala min makdurina. Yang kedua karena itu bukan dari kemampuan kita. La ya'lamu hududaha wa ghayatiha wa kayfiyataha illallah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang tahu ya tidak ada yang tahu tentang batasan akhir dan juga kaifiyahnya sifat Allah bagaimananya sifat Allah tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala bahkan seluruh makhluk tidak ada yang tahu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan dalilnya yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hadhihi al-ayah al-karimah hiya al-qa'idah fi hadzal bab. Ayat ini adalah kaidah dalam bab kita, pembahasan kita yaitu asma dan sifat. Kaidahnya adalah dari ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini kaidahnya. Dari sinilah kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibangun di atasnya. Allah jalla wa ala laisa kamitslihi syai'un bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya sedikit pun ya tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun dari makhluknya semua makhluknya ya tidak ada yang sama dengan Allah walahu asma wa sifat tusbihuha sifatun wa asma al makhlukin dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan Allah memiliki sifat yang tidak serupa dengan nama dan sifat semua makhluknya. Wa in kanu biha wa yusammuna biha. Walaupun makhluk tersebut disifati dengan sifat itu, dinamai dengan nama itu. Lakin ma'al farik al-azim Akan tetapi nama dan sifat tersebut Yang terjadi perbedaan antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sekedar sama namanya Sekedar sama dari sisi lafat sifatnya Fal-khaliq lahu sam'un wal makhluk lahu sama' wal khaliq lahu basar wal makhluk lahu basar Allahu yatakallam wal makhluk yatakallam Contohnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, makhluk pun memiliki pendengaran. Allah memiliki penglihatan, makhluk pun memiliki penglihatan. Allah Subhanahu wa taala berbicara dan makhluk juga juga berbicara. Lakin ma'al farik baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk. Tetapi sungguh berbeda antara antara sifat khalik dengan sifatnya siapa? Sifatnya makhluk. Fanahnu la nusabbih sifati ar-rabbi jalla wa ala bi al-khalqi maka ahlu sunnah wal jamaah tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk bal nu'minu anna sifat al-khaliq taliqu bihi khassah taliqu bihi wa khassatan bihi jalla wa ala wa khassatan bihi jalla wa ala dan kita beriman bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sang Khalik itu sesuai dengan Allah dan sifat-sifat tersebut khusus milik Allah ini yang jadi catatan kita yang kita garis bawahi bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan ya kemuliaan Allah, sesuai dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa khassah bihi dan juga sifat-sifat tersebut khusus yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluknya tidak memiliki sifat tersebut wasifatul makhlukin khasah bihim wa taliku bihim. Demikian sebaliknya, bahwa sifat makhluk adalah sifat yang khusus buat mereka dan sifat yang sesuai dengan keadaan mereka. Ya, sifatnya seorang manusia berbeda dengan sifat ya hewan yang namanya sapi misalnya. Ya, masing-masing punya kekhususan dari sifat tersebut dan juga sesuai dengan keadaannya ya masing-masing Seorang manusia berjalan dengan dua kakinya, ya. Demikian juga sapi berjalan dengan empat kakinya, maka sesuai dengan keadaan masing-masing dan khusus buat mereka masing-masing. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang paling tinggi. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا القدرة كالقدرة ولا اليد كاليد ولا الوجه كالوجه فلا مشابهة فلا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين sehingga antara khalik dengan makhluk antara Allah dengan makhluknya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki kudrah yang tidak sama dengan kudrah makhluknya. Allah memiliki tangan tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah memiliki wajah tidak sama dengan wajah makhluknya. Ya. Maka tidak ada musyabah, tidak ada keserupaan, tidak ada kemiripan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai' bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya sedikit pun. Hada raddun litasbih wa huwa samiul basir. Ya, maka ini adalah bantahan terhadap ya kelompok-kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Demikian juga potongan ayat yang kedua. Tadi disebutkan bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini adalah kaidahnya Ahlussunnah wal di dalam memahami asma dan sifat. Ya, ternyata di dalam ayat ini ada dua makna yang sangat jelas. Makna yang pertama laisa kamitslihi, menolak penyerupaan Allah kepada makhluknya, tidak serupa antara Allah dengan makhluknya dalam segalanya. Kemudian sisi yang kedua wa huwa samiul basir dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat ya Maha mendengar dan maha melihat Maka ini menetapkan aslami al-Basir bahwa Allah mendengar dan Allah melihat. Maka pada bagian yang kedua ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama dan punya sifat. Yang di sini nama dan sifat itu tidak serupa dengan makhluknya. Sisi yang kedua menetapkan bahwa Allah punya nama dan sifat. Ya, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Raddul li ta'til. Maka bagian yang kedua ini adalah bantahan terhadap kelompok yang mengosongkan takfil itu artinya mengosongkan mengosongkan makna ya tangan ya bukan tangan mata bukan mata kaki bukan kaki itu maksudnya mengosongkan ya sekedar lafadznya saja yang ditetapkan lafadznya yang diterima maknanya dikosongkan dihilangkan semuanya itu takfil ia menghilangkan makna dari sifat tersebut. Radun ala ladina yunfuna asma Allah wa sifatihi. Ini adalah bantahan bahwa sami'ul basir sisi yang kedua dari ayat tadi itu bantahan terhadap mereka yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Waqad Allah li dzatihi asmaul sifat dan Allah telah menetapkan untuk dirinya nama dan sifat bahwa samiul basir yaitu dalam firman-Nya sisi yang kedua tadi bagian yang kedua tadi yaitu bahwa samiul basir bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat As-Sami' hada ismun min asma'ihi, Al-Basir ismun min asma'ihi. Ya, masing-masing itu adalah nama di antara nama-nama Allah As-Sami', Al-Basir ya. Was-sama' wal basar sifatani min sifati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mendengar dan melihat adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala innani ma'akum asma'u wa ara. Allah berfirman dalam surah Qaha ayat 46, innani ma'akum asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat kalian berdua asma fa huwa yasma wa yubsir subhanahu wa ta'ala ma yaf'alu al-khalqu ya Allah mendengar dan Allah melihat Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh makhluknya wallahu bima ta'maluna basir dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan yubsiru ma ta'maluna wa la tukhfuna alaihi subhanahu wa ta'ala Allah melihat apa atas apa yang kalian kerjakan semuanya dan kalian tidak bisa menyembunyikan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala Alladhi yaraka hina taqum Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang melihat kalian ketika kalian berdiri wa taqallubaka fis sajidin tatkala kalian bersama dengan orang-orang yang sujud ya innahu huwa samiul alim sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui Wa yaqulu li Musa wa Harun innani asma'u wa ara. Demikian juga Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan sahabatnya yaitu Harun, ya. Allah mengatakan kepada keduanya innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat kalian. Yasma' ma yaqulu lahum Fir'aun. Allah mendengar apa yang diucapkan Fir'aun kepada keduanya. Wa yara ma yuqabiluhum bihi minal jabaruti wa tughyan dan Allah pun melihat ya atas tanggapan mereka tanggapan Firaun kepada keduanya dari ya keingkaran dari kemungkaran ya dari penentangan ya datang dari dari Firaun Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an itu penjelasan daripada ayat tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah laisa kamitslihi syai'un yaitu menetapkan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya sama sekali Kemudian yang kedua, wa huwa sami'ul basir bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan memiliki sifat, maka ditetapkan pada bagian yang kedua ini wa huwa sami'ul basir dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha Maha melihat. Artinya penglihatan adalah sifat Allah, pendengaran adalah sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa naqulu kama qala wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu la nata'adda dzalika Al-Imam Ibn Qudamah melanjutkan wa kama qala dan kita mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh Allah wa nasifuhu bima wasafa dan kita menyifati Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya la ta'adda dzalika kita tidak melampaui batas kita tidak melebihi dari perkara tersebut apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwani wa rahimakumullah Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala Semoga Allah menjaga beliau Melanjutkan Naqulu kama qala Allah subhanahu wa ta'ala Maka apa yang kita ucapkan Sebagaimana firman Allah tadi Laisa kamithlihi syai'un Wa huwa sami'ul basir وهذه الآية نتخذها قاعدة ونرد بها على المشبهة ونرد بها على المعطلة maka ayat ini menjadi kaidah yang menjadi kaidahnya ahlu sunnah wal jamaah Ya, kaidah al-sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga di sini kita menolak musyabbihah dan menolak mu'attilah. Menolak orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dan yang kedua menolak orang-orang yang mengosongkan makna yang ada di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, la nata'adda dan kita tidak melampaui batas نصفه بما وصف به نفسه في كتابه أو عن لسان رسوله لا نتعدى ذلك kita menyifati Allah dengan sifat yang disebutkan oleh Allah atas dirinya dan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah atas Allah Subhanahu wa taala. La nata'adda dzalik, kita tidak akan melampaui batas, kita tidak akan keluar dari apa yang disebutkan Allah dan Rasulnya. Li'an hadzal bab توقيفي لا مدخل فيه للعقول والأفكار والاستحسان Karena dalam pembahasan ini, dalam bab ini adalah bab tauqifi, bab wajibnya kita berhenti, wajibnya kita mencukupkan diri dengan apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan di situ akal untuk masuk ke dalam pembahasan ini. Afkar demikian juga pemikiran-pemikiran kita ya ide-ide kita istihsanat perkara-perkara yang kita anggap baik tidak bisa masuk dalam pembahasan ini karena ini adalah pembahasan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala maka semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Yaqul Ibnu Qudamah Allah taala wala yablughuhu wasful wasifin ولا يبلغه وصف الوصفين ونؤمن bilqur'ani kullihi. Eh, muhkamahu wa mutasyabihahu ya muhkamihi wa mutasyabihihi selanjutnya Ibnu Qudamah mengatakan dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai ya tidak akan sampai dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang yang menyifatinya Artinya tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tahu hanya Allah. Sedangkan makhluk tidak bisa mengetahui hakikat yang secara sempurna tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena Allah tidak mengabarkan. Dan hakikatnya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah bahwa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara ghaib. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara ghaib itu beriman dengan semua berita yang datang dari Allah dan Rasulnya sedangkan berita gaib yang tidak pernah didatangkan oleh Allah dan Rasulnya maka kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah tidak mengabarkan ini kaidah umum dalam masalah perkara gaib ya termasuk dalam perkara gaib tersebut adalah ini perkara asma dan sifat Allah mengabarkan beberapa nama Allah walaupun tidak semuanya ya dan Allah mengabarkan sifat-sifat tersebut maka itu adalah perkara gaib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan kepada kita maka kita beriman ya sedangkan menanyakan lebih dari itu tentang perkara gaib dari asma dan sifat tersebut maka tidak bisa karena Allah tidak mengabarkan ya sama dengan perkara yang lain ketika dikabarkan tentang jin dan setan misalnya ya kemudian seorang bertanya bagaimana jin dan setan bisa secepat itu ya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain bagaimana setan bisa berjalan di dalam darah kita maka itu perkara yang gaib kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala Ya tidak boleh kemudian kita akal kita masuk di perkara itu yang kita tidak berilmu, kita tidak mengetahui. Maka seorang ketika berbicara dalam masalah itu akan berbicara pada sesuatu yang dia tidak berilmu, sesuatu yang dia tidak mengetahui, maka pasti akan berbicara yang salah. Akhwani fillah rahimakumullah. Syekh Soleh Fauzan beliau melanjutkan la ahada yastati an yasif Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu mensifati Allah. Wa innamullah jalla wa ala huwallazi yasifu nafsahu. Tetapi yang bisa menyifati adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menyifati dirinya sendiri. Au yasifuhu nabiyuhu alaihi salatu wassalam. Ataupun apa yang disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu yang Allah berikan kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam amma ghairi nabi al khalqi fala yastati an yasifa Allah jalla wa ala Sedangkan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara semua makhluk yang ada, maka tidak akan bisa menyifati Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ta'ala wa la yuhituna bihi ilma Di dalam surah Qaha ayat 11 Allah berfirman Dan makhluk semuanya tidak akan melingkupi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Artinya ilmu mereka tidak akan mencakup apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sedikit sekali mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bihi ay Maka mereka tidak akan mampu untuk ya mengetahui secara sempurna Eh, mengetahui makna hakikatnya, makna sebenarnya tentang Allah, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuna anhu illa ma 'alima ma 'allamahum iyyahu. Anta idza kunta tajhal syai' hal tastati' an tasifahu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan bisa disifati dengan sifat-sifat yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ya maka Syekh Al Fauzan beliau menyontohkan bagaimana mungkin kamu akan bisa ya menyifati sesuatu yang kamu tidak tahu ya sesuatu tersebut ya bagaimana kau menyifati sesuatu tersebut la tasati an tasifa syai'an la ta'lamuhu maka kau tidak akan bisa menyifati sesuatu yang kamu tidak tahu sesuatu tersebut fa anta la ta'lam Allah maka prakteknya pada sifat Allah adalah antara ta'lamu dzat Allah. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui zat Allah. Ya, engkau tidak mengetahui zat Allah wa asma'ahu wa sifatahu. Engkau tidak mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, asma'ahu wa sifatihi. Engkau tidak mengetahui nama dan sifat Allah. Wa la tastati' an tasifadatahu subhanahu wa ta'ala engkau tidak akan bisa menyifati zat Allah Subhanahu wa taala wa inna huwa alladhi yasifuha tetapi yang bisa menyifati adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menyifati dirinya sendiri au yasifuha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bima yuhihi ilaih atau yang disifati oleh Rasulullah atas wahyu yang diberikan kepadanya li'annahu a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi jalla wa ala karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang dirinya dan juga tentang selainnya. Artinya semua makhluknya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Gambaran lebih dekatnya lagi bahwa kita masing-masing mengetahui tentang diri kita sendiri. Kita tahu siapa diri kita. Ya. Itu pun ternyata untuk menyifati secara total, ya, kita tidak bisa. Ada banyak hal yang ada dalam tubuh kita ini yang kita tidak mengetahui, padahal itu diri kita sendiri. Ya, bagaimana darah, bagaimana ya terbentuknya darah, bagaimana organ-organ yang ada, bagaimana cara kerjanya. Sekian puluh tahun bekerja tanpa berhenti, ternyata bisa terus kerja dan seterusnya. Banyak sekali hal yang kita tidak tidak mengetahui ya tentang roh bagaimana roh itu ada di mana ada di kepala ada di leher ada di tangan tidak ada yang tahu tentang diri kita sendiri kita tidak tahu bagaimana kemudian akan menyifati zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beriman dengan Al-Qur'an. Ya, beriman dengan Al-Qur'an apakah itu dalam ayat-ayat yang muhkam maupun ayat-ayat yang mutasyabih. هذه طريقة الراسخين في العلم يقولون نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه itulah jalannya ar-rasikhun fil ilm orang-orang yang mendalam ilmunya ya mereka para ulama tersebut mereka mengatakan nu'minu bil Qur'an kullihi kita beriman dengan Al-Qur'an semuanya muhkamihi wa mutasyabihihi. Apakah itu ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas maknanya tanpa perlu penjelasan dari yang lain, dari ayat yang lain maupun hadis yang lain? Ada juga ayat-ayat yang mutasyabih Ya, kita juga beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang tidak bisa difahami dengan benar kecuali dengan memahami dari ayat lain atau dipahami dengan hadis lain. Fanaruddu al-mutasyabih ila al-muhkam wa nufassiruhu bihi. Maka kita kembalikan ayat-ayat yang mutasyabih maknanya kepada ayat-ayat muhkam dan kita tafsirkan ayat-ayat mutasyabih dengan ayat-ayat yang muhkam. Kullun min indi rabbina. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala baik mutasyabih maupun muhkam. al-muhkam fa hadha yu'minu bi ba'd al-kitab wa yakfuru bi ba'd. Sedangkan orang-orang yang mengambil mutasyabih kemudian tidak menjelaskannya dari yang muhkam Cukup mengambil yang mutasabih kemudian ditafsirkan sendiri, dipahami sendiri, maka sungguh ini telah mengambil sebagian kita dan menolak sebagian kita Artinya mengambil sebagian isi Al-Qur'an dan menolak sebagian isi isi Al-Qur'an. فالذي يأخذ أول الآية ويقول laisa كمثله شيء Praktek dari perkataan beliau ini bahwa kita beriman kepada muhkam dan mutasyabih adalah seperti ini. Tatkala seorang mengambil awal ayat, ayat yang menjadi kaidah tadi, laisa kamitslihi syai'un. Ayat yang kedua atau bagian yang kedua, wa huwa samiul basir. Ya, seorang yang dia mengambil awal ayat yaitu laisa kamitslihi syai' bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan hambanya, dengan makhluknya semuanya, ya. Maka kemudian dia mengatakan hadza ya dulu ala nafyi sifat Kemudian dia mengatakan bahwa ayat ini menolak semua sifat Allah. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'. Kalau kita menetapkan pendengaran untuk Allah, penglihatan untuk Allah, tangan untuk Allah, ya, maka sungguh kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu perkataan mereka. Kenapa? Karena mereka mengambil sebagian ayat dan meninggalkan sebagian yang lain ya li'annana law asbatna sifat asbatna al musyabahah kenapa karena kalau kita menetapkan sifat-sifat tersebut maka kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya ketika kita mengatakan Allah melihat Allah mendengar ya Allah memiliki tangan Allah memiliki kaki maka kita menyerupakan dengan makhluknya ya maka inilah ya jalan yang mereka ambil ketika mereka mengambil sebagian ayat dan meninggalkan sebagian yang lain Ya, padahal kita tahu tadi bahwa ayat bagian yang pertama laisa kamitsli itu adalah menafikan keserupaan Allah dengan semua makhluknya. Tetapi kemudian tidak sampai di situ, harus dijelaskan pada bagian yang kedua, wa huwa basir, tapi Allah Maha mendengar dan Allah Maha Maha melihat. Hada minaladina fi qulubihim zaid. Maka orang yang mengambil sebagian ayat seperti ini kemudian menetapkan pemahamannya tanpa merujuk kepada ayat yang lain, maka sungguh orang yang demikian hati mereka ada kesesatan. Li'annahu lam ya'khudh bil ayah kulliha karena tidak mengambil ayat secara keseluruhan. Wa fi akhirih yaqul wa huwa samiul basir. Di bagian kedua ketika Allah berfirman wa huwa samiul basir asbata li nafsihi al asma wa sifat fadalla ala anna itsbataha la yaqtadi al musyabaha. Karena pada bagian yang kedua ketika Allah menyebutkan wa huwa samiul basir dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan pendengaran dan penglihatan dan penetapan terhadap pendengaran dan penglihatan tersebut tidak mengharuskan menyerupakannya dengan makhluk. Kenapa? Karena masing-masing sesuai dengan keadaannya. Ya, pendengaran Allah sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Pendengaran makhluk sesuai dengan ya sifatnya makhluk, sesuai dengan keadaan makhluk, keadaan lemahnya makhluk, keadaan kurangnya makhluk ya maka yang demikian tidak mengharuskan musyabah menyerupakan dengan menyerupakan dengan makhluk وكذلك الذي يأخذ آخر يأخذ آخر الآية Contoh yang kedua, mereka kelompok yang tidak mengambil bagian yang pertama, mereka hanya mengambil bagian yang kedua yaitu wahwa sami'ul basir dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yaqul hadza ma'nahu annahu musyabihun li khalqihi la farqa baina sam'i wa basari al-khalqi wa sam'i wa basari al-khabir. Kelompok yang kedua adalah kelompok musyabbiha, mereka-mereka yang menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dari mana? Apa dalil mereka? Ini dalil mereka bahwa Sami'ul Basir, bahwa Allah Maha melihat, ya, Maha mendengar dan Maha melihat. Maka mereka mengatakan apa? Ini maknanya bahwa ya pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk. Maka mereka menyerupakan Allah dengan dengan makhluknya. Nakul maka kita luruskan pemahaman tersebut, akidah yang menyelaraskan tersebut. Hada musabbihun waliyadzubillah Jalan yang seperti ini adalah jalan musabbiha Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan tersebut. Lianahu yatruku awal al-ayat. Kenapa sampai mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya? Karena mereka meninggalkan bagian pertama dari ayat tadi. Laisa kamitslihi syai'. Ya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Wa ya'khudhu bi akhiriha. Mereka hanya mengambil akhir dari ayat tersebut. Walladhi ya'khudhu bi awwaliha wa yatruk akhiraha. Hadha mu'atil. Ya, Sedangkan orang yang mengambil awal ayat dan meninggalkan ayat yang kedua atau bagian yang kedua, maka dia adalah mu'atil, maka dia akan mengosongkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. وأما المؤمن الموحد فهو الذي يأخذ الآية كلها يأخذ الآية كلها ويقول كل من عند ربنا sedangkan orang yang beriman seorang muwahhid seorang sunni seorang ahli sunnah wal jamaah maka jalan dia adalah mengambil awal ayat dan mengambil akhir ayat mengambil semua ayat tanpa meninggalkan sedikit pun dari ayat tersebut kullun min indi rabbina mengapa demikian karena semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin sunni'at. Dan kita tidak akan menghilangkan satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena adanya makna yang negatif pada makna-makna yang disebutkan oleh kelompok-kelompok sesat tersebut. Maksudnya adalah wa nahnu nusbitu ma wasafa bihi nafsuhu wa nusanna'a 'alaina al Ya. Jalan kita adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah asma dan sifat adalah menetapkan ya apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Walaupun ya ada kelompok-kelompok yang kemudian menjelek-jelekan manhaj tersebut, akidah tersebut seperti contohnya Mu'tazilah. Mereka mengatakan qalu antum musyabbiha. Ya, mereka mengatakan ketika kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala As-Sami Al-Basir, mereka mengatakan bahwa kalian musyabbihah, kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya. Antum mujassimah ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki kaki, kemudian mereka mengatakan bahwa kalian adalah mujassimah ya kalian itu mewujudkan jisim ataupun jasadnya Allah Subhanahu wa taala. Ya mujassima dari kata jisim, jisim itu banyak. Mujassima artinya membadankan Allah, ya, menjasadkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tuduhan mereka bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah mujassima, mereka orang-orang yang menjasadkan Allah Subhanahu wa taala ya wa antum hasabiyah ya dan kalian adalah hasabiyah hasabi dari kata hasiyah hasiyah itu sesuatu yang di pinggir hasabiyah adalah kalian yang mengetahui kulitnya saja kalian orang-orang yang mengetahui hanya bagian yang paling pinggir saja kalian tidak tahu hakikat daripada daripada ilmu tersebut daripada sifat tersebut kenapa karena kita hanya menetapkan sesuai dengan yang Allah tetapkan kita meyakini apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sedangkan mereka menafsirkan dengan akal mereka Dengan ya pikiran-pikiran mereka Dengan berbagai macam ya pemikiran mereka Seakan-akan mereka adalah orang yang alim Orang yang hebat Orang yang penuh dengan ilmu Sehingga bisa menjabarkan dengan berbagai macam jabaran ya Maka mereka menyifati ahlu sunnah wal jamaah Sebagai hasyawi Orang-orang pinggiran Orang-orang yang tahu ya kulitnya saja ila akhir ma yaqulun dan masih banyak sekali kalau kita bahas ya dalam bahasa akidah banyak sekali sifat-sifat jelek yang disebutkan untuk ahlu sunnah wal jamaah tuduhan-tuduhan mereka yang untuk ahlu sunnah wal jamaah tak kala mereka berpegang teguh terhadap manhatnya Rasulullah dan para sahabatnya fa ahlu dhalal yasifun ahlu tauhid wal isbat yasifunahum bi annahum mujassima wa yasifunahum bi annahum musabbiha ila akhir ma yaqulun ya mereka selalu Eh, menyebutkan ini bahwa ahli sunnah adalah mereka adalah menjasima ahli sunnah dalam musyabbihah, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya ila akhir ma yaqulun. Ketika mengatakan bahwa yang zilu rabbuna, Allah turun ke langit dunia, kita katakan bahwa Allah turun. Ya, karena kabarnya demikian. Secara bahasa kita jelas bahwa ketika Allah mengabarkan, Rasulullah mengabarkan, Allah turun yang zilu rabbuna, maka kita tetapkan bahwa Allah turun dan itulah kabar dari Allah, itulah kabar dari Rasulullah SAW. Ya, maka yang demikian kemudian orang-orang yang sesat ini mengatakan kalian musyabihah, kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, seakan-akan kalian mengatakan Allah turun sebagaimana turunnya turunnya hujan misalnya, sebagaimana turunnya burung misalnya. Ya, padahal tidak demikian. Ya, jelas tadi kita bahas di awal bahwa kita menetapkan makna zahir, makna secara bahasa. Bagaimana ketika Allah mengabarkan Allah turun, maka kita tetapkan Allah turun. Tentang bagaimana kita serahkan pada Allah. Tetapi musyabihah, mereka-mereka ya yang menuduh pada kita bahwa kita adalah musyabihah, seakan-akan kita mengatakan bahwa Allah turun seperti turunnya makhluknya. Allah taala alam bisawab ini kita pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita semuanya, memberikan pemahaman kepada kita semuanya sehingga kita diselamatkan dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang jauh dari apa yang ada pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya.